Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-badi orang yang memulai bisalami memberikan salam Orang yang memulai memberikan salam Kalau ketemu dia mengawali memberi salam Bariun Orang itu bebas Minal kibri dari berat penyakit sombong Kalau ada orang enggak mau ngasih salam saya, maaf ya, enggak mungkin saya kasih salam duluan. Saya ustadznya, saya pemimpinnya, saya tokohnya, saya lebih kaya, lebih unggul, enggak ngasih salam itu berarti terjangkit sombong terjangkit penyakit penyakit som sombong. Tapi kalau dia mulai salam assalamualaikum walaupun ustadznya assalamualaikum walaupun juragannya assalamualaikum walaupun jenderal atau presiden bari umnal kibir berarti orang itu sudah bebas daripada penyakit som sombong. Bahaya penyakit sombong, Saudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Layat yadkhulul jannata enggak masuk surga Man kana orang yang ada fi qalbihi dalam hatinya dia Mithqalu dzarratin seberat debu min kibrin daripada penyakit sombong Enggak masuk surga kalau masih ada walaupun seberat debu daripada penyakit sombong Orang yang sombong-sombong itu tempatnya di neraka bukan surga. Bebas dari para sombong itulah orang yang masuk ke dalam sur surga. Bahaya penyakit sombong saudara bahaya. Sombong itu yang membuat iblis menjadi terlaknat. Sombong itu yang membuat iblis dan turunannya dijauhkan dari rahmat Allah. Iblis itu dulu namanya bukan iblis, Azazil. kumpulnya sama malaikat. Dalam satu riwayat dikatakan ibadah sama Allah 80 ribu tahun. Sampai akhirnya dikasih kepercayaan jaga langit dunia. Hebat kumpulannya malaikat. ibu-ibu nggak usah rame, ditegur yang rame. ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat tadi itu sujud hormat kepada Nabi Adam termasuk Azazil dari itu ada di golongan situ. Maka malaikat nggak punya penyakit sombong. Langsung patuh perintah Allah. Patuh terhadap perintah Allah. Sujud selamat dengan tawaduknya. Tapi si Azazil sombong dia mendebat sama Tuhannya. Ana khairun minhu Aku ini lebih baik daripada Adam ya Allah Kok aku disuruh hormat Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Engkau menciptakan aku dari api yang bercahaya Adam dari tanah yang diinjak-injak oleh kaki yang tidak terhormat dianggap kehormatan itu kalau melihat asal-usul dianggap kehormatan itu kalau melihat asal-usul padahal kehormatan itu kalau taat kepada Allah Inna akramakum indallahi atqakum yang paling terhormat, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa. Dia merasa kalau asal usulnya bagus berarti bagus seterusnya. Akhirnya gimana nasibnya walaupun si Azazil walaupun ibadahnya udah sekian lama, walaupun udah kumpul malaikat, walaupun udah menguasai langit pertama. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, kamu mendapat laknatku, kutukanku, tak usir dari rahmatku kata Allah dan juga turunanmu sampai hari kiamat. Ya, apa kalau begitu? ibadah segi begitu banyak karena sombong satu kali dia dan turunannya dilaknat, dikutuk, dijauhkan dari rahmat Allah. Apalagi yang ibadahnya cuma dikit sombongnya setengah mati. Hati-hati jangan dirawat sombong. Jangan dirawat sombong. Sampai tua sombong, Pak. Nanti, Pak diperangi pernah iblis zamannya Nabi Musa datang kepada Nabi Musa Nabi Musa kata si iblis kamu kan udah dapat langsung dialog sama Tuhan wa kallamallahu Musa taklima enak kamu Musa aku ini lo nasibku yang sudah dipastikan masuk neraka tolonglah mintakan ampun sama Allah mintakan sama Allah untuk mengampuni dosaku mencabut laknatnya dariku tolonglah Musa katanya. serius kamu serius beneran bener ya Allah makhlukmu iblis Nyesel ya Allah menyesali perbuatannya Dia ingin Engkau menerima tobatnya ya Allah Ampuni dosa dia ya Allah Maka Allah menjawab Enggak mungkin berubah itu iblis Musa Pengen bukti Iya ya Allah Ya udah Sampaikan sama iblis, Allah akan menerima tobat kamu dan mengampuni dosa kamu dengan satu syarat. Suruh datang ke kuburannya Adam, sujud sama kuburannya. Ampuni dosanya tak cabut laknatku. Mudah. Iblis, pintu tobat terbuka untukmu. Allah mau mengampuni dosamu. Beneran Musa? Iya. Tapi dengan satu syarat. Apa Musa? Kau sekarang datang ke kuburannya Adam, sujud ada di Apa? Kata dia. Adam hidup aja, anak su diperintahkan sujud nggak mau. Adam udah mati di kubur anak suruh sujud. Maaf ya, nggak. lihat penyakit sombong Na'udzubillah minta minda adik. Ada orang begitu. Ada sebagian orang bilang, sholat pak ya. Sholat, nanti masuk neraka. Gak usah ngurus anak. Walaupun masuk neraka, urusanku sendiri. Sombong. Masuk neraka beneran nanti. Sombong ini mengantarkan ke neraka, saudara. Hati-hati, hati-hati. Orang kalau sudah sombong gampang kualatnya. Kata Nabi al-kibru wa batrul Hak wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batrul Hak menolak kebenaran. Ini loh agama. Enggak ada jilbab-jilbaban gitu. Enggak ada ajaran begini. Bohong tunas ngeremehkan orang. Ah, nih. Dia baru baca satu kitab. Kalau saya sih udah ahli kitab. Ahli kitab Yahudi Nasara jadinya. Meremehkan orang dan menolak kebenaran itu kesombongan. Dinasehatin nggak mau, diingatkan nggak mau. Pernah zamannya Nabi lagi makan bersama. Ada satu orang sombong kalau diingatkan nggak mau. Dia makan sama tangan kiri. Diingatkan sama Nabi, kul biyaminik. Makan tangan kanan ya. <laughs> Nggak bisa ya Rasul udah kebiasaan tangan kiri Kidal saya. Ngacer saya. Nggak bisa saya tangan kanan. Saya ke tangan kiri, saya, saya biasa tangan kiri. Mas, tetap berarti kamu tidak akan bisa. Kamu nggak akan bisa dengan tangan kanan, langsung cekot tangan kanannya, langsung apa kaku tangan kanannya. Nggak bisa ditekuk tangannya, yang yang kanan. Jadi kalau makan dengan tangan kanan nggak bisa diangkat ke atas kepalanya ke bawah kualat langsung sama Rasulullah sombong dibimbing untuk jadi orang baik, orang saleh, orang taat, nggak mau, gampang kualatnya. Oh, orang yang sombong sok jago, Ntar lagi dia akan kena penyakit berat. Pernah dulu kita juga begitu ketemu dengan sok preman. Sok preman. Ada satu masalah begitu. Wah, maju ke depan. Dianggap satu dunia ini gak ada yang berani sama dia waktu itu lagi penutupan tempat pelacuran bulan saudara merangkak dia jalan gak kuat ngesot datang ke rumah loh kamu yang dulu begini kan satu bulan lalu iya kenapa kamu gagal ginjal bibirnya katanya nggak kuat apa-apa dia Enggak jago kamu sekarang. Udah nggak kuat kamu sekarang. Hati-hati. Syariatnya Nabi dibuat mainan. Agamanya Nabi enggak buat dibuat main mainan. Udah tobat siap-siap mati. Jangan dipertahankan sombongnya. Sholat yang benar siap-siap mati. Mati mungkin. No. hati Eh, jangan sombong percuma. Ah, gimana hilangkan penyakit di Alibis salam. orang itu adalah bebas dan sombong. Ah? Kalau sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Haditsun sahih rawahu Ahmad. Al-bakhilu orang yang kikir. Orang yang medit. Orang yang cerikit. Kikir medit, pahit. Mantukirtu yaitu orang yang aku kata Nabi disebut endau pada dia dengeran namaku falam yusalli alaih dan dia tidak menyambut bersolawat alaiya kepadaku Pak kalau sampean suruh bayar Nabi mau bayar berapa nih? nggak ada tidak bukan karena jasanya Nabi. Yang di Arab itu masih penyembah patung. Lawang di sekitar Ka'bah itu patung dok kok. Kalau bukan karena jasanya Nabi Yang ada di Jawa ini Hindu semuanya Yang ada di Kalimantan haringan semuanya. Kalau bukan karena Nabi, nggak mungkin sampai yang tadi itu baca Quran, mempunyai akal yang baik. Semuanya ini berkatnya Nabi. Nanti di akhirat, kalau bukan karena Nabi, nggak syafaatnya Nabi, siksa semuanya kita ini. Itu berkatnya Nabi, saudara. Mau balas Nabi dengan cara apa? Kata Abu Haddad, فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته على العين سائري Kamu tidak mungkin akan bisa membalas nabimu Sekalipun dari negeri yang jauh kamu berangkat menuju kepada Madinah untuk ziarah bukan dengan kaki tapi berjalan dengan kepala kamu. Enggak bisa. Walau jitahu 'alal aini sa'iri. Karena itu enggak mungkin akan orang itu bisa membalas Nabi. Nabi memang diperintahkan oleh Allah tidak minta duit Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak minta bayaran. Qul as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil ghurba. Kamu yang diperintahkan oleh Allah solawat sama Nabi. Setiap kedengaran nama Muhammad Jangan diam Langsung disambut dengan salawat. Allahumma sallim alaih. Salawatnya jangan lemes. Alaihi. Sambut salam rindu, salawat rindu, salawat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kata Nabi, orang yang medit, orang yang kikir, yaitu yang jika aku disebut, diceritakan, dikumandangkan namaku, tidak bersolawat kepada aku. Berapa sih sampai ngetok duit untuk solawat itu? Bayar tak sampai solawat itu? Enggak. Kira-kira sampean meyek-meyek kalau solawat. Kapoten gitu. Enggak. Perlu berapa waktu sampai sholawat? Jam-jaman tak? Juga tidak. Anda semuanya bersolawat, nggak pakai biaya, enteng, nggak pakai biaya. Anda bersolawat kepada Nabi nggak pakai biaya, tapi Anda masih nggak mau. Selawat ngono tok lho. Gerakno mulut gitu tok hanya beberapa detik. Allahumma sholli alaihi. Kak kelem si anjang kemi. Cik medite kok nabi kanjeng Nabi Muhammad sholawat aja. Gak mau, males. insyaallah ada satu orang lagi haji kemana-mana solawat toaf solawat yang dibaca sa'i tolawat to, to, solawat aja dibaca alhasil haji itu solawat terus ini orang tidak ada bacaan lain dah. Akhirnya tegar, Mas. Orangnya masih muda, nggak bisa dikir lain. Kok selawat terus, nggak bisa saya ninggalkan yang satu ini kata dia. Kenapa ada kejadian yang luar biasa dengan solawat? Kejadiannya apa? Saya dulu pernah haji bersama bapakku kemudian bapakku sakit parah dan akhirnya meninggal dunia dengan keadaan yang sangat jelek kamu dalam keadaan seperti begini Aku malu aku tutupi dengan serbanku Aku menangis, menangis, menangis Sampai aku ketiduran kata dia Di tengah-tengah tidur Aku merasa bertemu dengan seseorang yang sangat Tiga, gagak menghampiri bapakku kemudian membuka serbannya kemudian didoakan dan diusap seluruh tubuhnya maka berubah menjadi bersinar berubah menjadi berseri-seri Bapak Langsung orang itu aku pegang. Siapa anda wahai orang yang tampan? Siapa anda yang sangat berbuat berbaik hati menolong bapakku siapa? Aku adalah Muhammad Rasulullah. Bapakmu ahli bersolawat kepada aku maka siapapun yang ahli bersolawat kepada aku Aku akan tolong Sampai ada di akhirat Dan sampai masuk surga kepada Allah, surga Allah Aku bangun dari tidurku Ternyata benar wajah ayahku berubah Tampak bersinar Tampak berseri-seri karena itu aku berjanji tidak meninggalkan solawat kepada Nabi dalam keadaan apapun. Kata dia. Allahu Akbar. Nggak kepingin diturun sama Nabi. Nggak kepingin husnul khatimah. Nggak kepingin selamat dikubur. Nggak kepingin nanti dapat syafaatnya Nabi. Yang banyak solawat kepada Nabi. Kalau disebut namanya Muhammad Sambut solawat Gemuruh, semangat Begitu bu Jangan meneng bu Kalau disebut nama Muhammad eh, Solawat kepada Rasulullah Biar dapat wasallam bersabda, "Agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah, aktsarukum alayya salatan." Yang paling dekat nanti kedudukannya dengan aku nanti di hari kiamat. hari kiamat itu yang paling top itu Nabi Muhammad, nggak ada lagi. Yang dulu ditopkan di dunia topless di hari kiamat. menyanyi, pemain olahraga apa, olahragawan, bintang film, toples semuanya nanti dari kiamat. Nggak ada harganya, mereka orang-orang rendah nanti. Yang paling top adalah Nabi dan orang yang dekat dengan Nabi nanti dari kiamat. Siapa mereka orang-orang yang dekat dengan Nabi? Orang-orang yang top itu? Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat yang paling banyak bersolawat kepada aku kata Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti orang itu dekatnya sama Rasulullah dari kiamat ukurannya lewat solawat. Sampai sholawat seratus kali, situ seribu kali, seribu kali yang paling dekat dengan Nabi. Ada lagi yang sepuluh ribu kali, yang sepuluh ribu kali yang lebih dekat. Terus demikian, karena itu orang dulu itu sholawat terus. Orang sekarang rokok bagus kan maulid ya hari sunnah sampean maulid diadakan sekober kami nyedok rokok ya. ya Rabbi salli ala Muhammad cedas cedus cedas cedus mandek solawato kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu Ya Nabi salam dan jawab lakukan. Solawat Dong diajak sampai solawat kepada Nabi disebut namanya Nabi. Yang disedot gudang garam jarum mabun rokok akhirnya. Akrab dengan api ada di dunia. Jangan hormati itu. Diadakan maulid itu supaya sampean gemar solawat kepada Nabi. Nih, tak kasih gambaran lagi. Cik niru keliru ini? malam Jum'ah itu malam salawat kepada Nabi ya Akhiru minas salati alaiya fi laylati jum'ah wa yaumil jum'ah Perbanyaklah salawat kepada aku malam Jum'ah dan hari Jum'ah ah. Fi gharra wal yaumil azhar Cuma sampai keliling ke masjid-masjid apa ta Mas Selamat? boten arek cili-cili umur pitung tahun. Sing gerang-gerang ngono di gardu kabeh. Salawat kepada Nabi. Duduk ada di musola, di masjid, baca ya bi ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim gitu. Nanti sampean kalau mati biar dibantu sama Nabi untuk mati husnul khatimah. Nanti kalau dikubur biar dibantu sama Nabi untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Nanti di hari kiamat biar dibantu sama Nabi untuk diampuni dosanya sehingga selamat dan neraka masuk ke dalam surga surga dono karena itu yang gemar selawat sing seneng selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja anak-anaknya sampaian enak cik ini selamat moco selawatan yang kancing Nabi begitu ndak bapak itu wek berangkat anaknya main biliar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi, al-bakhil orang yang kikir, orang yang medit, tu endau yaitu orang yang aku disebut padanya dia di majlisnya dia dengar telinganya nama Nabi falam yusalli alayya tapi dia tidak berserawat kepada aku Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah dan lisan kita sibuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Allahumma amin.